di rohinya. Oleh karena itu sebagai lagi saya berharap nanti monggo ketika ada orang dililingkan saya berharap semuanya bisa berpartisipasi untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di rohinya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan teman sekalian eh, pada sambutan saya mewakili dari FKM di Suwarso dan kegiatan secara umum eh, tentunya kami di dalam menyelenggarakan Jadi Demikian tadi sambutan dari Ketua Polda Ustaz Ahmad Sudiyo kepada beliau kami aturkan Selanjutnya kita masuk pada acara ini yang ditampilkan dengan tema akankah Islam hilang dari bumi Indonesia. Untuk acara ini nanti sepenuhnya kami serahkan kepada moderator yang dalam hari ini akan dimoderatori oleh Ustadz Abdul Hamid. Kepada Ustadz Abdul Hamid juga kepada Ustaz Dahnil Abzar Simanjuntak beserta Ustadz Fahrul Razi Abu Syamil kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustaz Abdul Rahim sebagai moderator. الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده إخواني وأخواتي الدين أسلمullah hadirin wal hadirin rahimakumullah Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita diperkenankan untuk hadir di sini di tempat yang mulia ini semata-mata untuk menunaikan tugas dan kewajiban kita telah ilmi dan alhamdulillah di majelis yang berbahagia ini telah hadir di hadapan kita saya panggil Bang saja ya. panggil dan kehadiran Anzar Semajuta menurut saya pemuda yang fenomenal ya, karena beberapa hal yang beliau lakukan selama ini satu beliau melawan arus kebanyakan. Kita lihat mulai dari kasus Siono, Beliau membuat narasi yang berbeda dari narasi yang selama ini dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Dan itu yang pertama kali. Termasuk bagaimana statement-statement beliau terhadap berbagai peristiwa yang berhubungan dengan bangsa. Dan beliau hadir ketika orang Islam membutuhkannya. Maka saya sebut beliau ini termasuk pemuda yang langka hari, yang langka hari. Dan alhamdulillah ada izin Allah Subhanahu wa taala beliau bisa hadir di sini dan juga tidak kalah pentingnya beliau Ustaz Fahrul yang al pemuda pemerhati dunia Islam yang kita insya Allah mengenal beliau seorang pemuda, tokoh pemuda yang Jakarta dan sangat intens untuk mengamati perkembangan dunia Islam. Alhamdulillah, beliau berdua hari ini akan membahas satu tema yang cukup menarik menurut saya, yaitu akankah Islam hilang dari bumi Indonesia? Possible and impossible mungkin gitu ya. Bisa ya, bisa tidak. Tapi kalian bagaimana fakta dan data yang diungkapkan? Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini memang kondisi umat Islam kondisi yang sangat memprihatinkan. Apalagi Solomon dan ini berada di lingkar kekuasaan dan dekat dengan tokoh-tokoh nasional. Saya yakin banyak informasi, banyak hal yang Anda akan sampaikan bagaimana kondisi umat seperti hari ini. Karena itu, Alhamdulillah, nanti kita minta pertama Bang Daniel satu jam ke depan untuk menyampaikan uh, analisisnya apakah tangga Islam ya akan hilang dari bumi Indonesia kemudian nanti juga ada tak pada Ustaz Fahru yang Abu untuk juga menyampaikan pandangannya dan sekaligus bagaimana sebenarnya solusi yang kita inginkan dengan berbagai problem dan hal yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Baik, langsung saja kita minta pertama kali kepada eh, Bang Dahlil, Dr. Dahlil Anzar Semenjuta SDMD untuk menyampaikan pandangannya sekaligus tausiah kepada kita semua dalam acara tablik akbar akankah Islam hilang dari bumi Indonesia. Satu jam ke depan kami perkenankan semuanya. dengan apapun di dunia ini kecuali Allah SWT. Dulu ketika para pejuang kita itu terdesak, satu-satunya obat yang bisa menguatkan itu adalah takdir Jadi ketika takdir kita tidak takut apa-apa kecuali menyerahkan diri Allah Islam hilang di Indonesia. Ini langsung teringat dengan menjadi jalan dan di Muhammadiyah. Islam itu bisa hilang. Orang Islam kata itu, orang Islam di Indonesia itu mungkin saja bisa hilang. Tapi nilai-nilai Islam itu tidak boleh hilang. Tapi Islam itu sendiri itu akan tetap hidup Kawan-kawan sekalian, Situasi hari ini kalau kita kutip salah satu ayat sebutlah belakangan ini sering saya sampaikan di banyak kesempatan yaitu surat Al-Baqarah ayat 11. A'udzu

hei eh, kalian jangan ya, melakukan kerusakan loh di muka bumi ini kira-kira ya kan? kita mau bilang ke mereka kalian jangan melakukan kerusakan di muka bumi ini mereka jawab Kul inna mana Enggak Tidak Kami tidak melakukan kerusakan Kami justru melakukan Perbaikan hari-hari ini narasi yang dibuat kita seolah-olah itu adalah narasi atau pesan-pesan kebaikan. Tetapi sesungguhnya narasi itu penuh dengan pesan-pesan kerusakan. Sebutlah misalnya narasi yang belakangan sengaja dibuat saya Pancasila saya Indonesia itu bagus tapi narasi itu seolah menuduh yang lain tidak ada narasi itu seolah menuduh yang lain itu anti NKRI tidak Indonesia tapi kalau kita ingatkan eh kalian jangan buat kerusakan dong dengan cara-cara Kemudian tiba-tiba dari belakang saya ada isu ibadah Jadi kalau hari-hari ini kita banyak belajar di pengajian, kita banyak ngomong, tidak belajar mengajar tapi itu ngomong tentang Islam terus. Semua aspek ditinjau dari sisi Islam, semua aspek harus melihat dari sisi agama Islam. Semua dikaitkan dengan agama, oh ini pasti kelompok dengan Islam, dengan pandangan hidup kita, itu kemudian dilarang. Kalian tahu Pancasila, tapi tidak memahami substansi Pancasila. Saya jelaskan Jadi narasi yang dibuat itu seolah-olah kebaikan atau perbaikan, tapi sesungguhnya itulah kerusakan. Bukan cuma kerusakan terhadap Islam, di Indonesia dan kerusakan terhadap Indonesia itu. Saya mau jelaskan. Indonesia ini itu dibangun dengan kesadaran bersama bahwasanya kita beragam, beragam ini kita semuanya sadar kita beragam. Umat Islam juga sadar kita beragam, sadar sekali. Nah, karena kesadaran itu kemudian ada dialog apa hasil dari dialog itu panjang? Sila, itu hasil dialog. Siapa yang menerima ketika tujuh kata itu ketika tanggal 22 Juni disepakati di Agam Jakarta dengan kalimat pentingnya dalam kewajiban dengan apa? ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi Kemudian tanggal 18 Agustus Kemudian ada penolakan dari saudara-saudara kita dari timur Terkait dengan kalimat ini Siapa yang disebut kemudian dengan besar hati Kemudian mengganti kalimat itu menjadi Tuhan yang Maha Esa Tokoh Siapa yang pada saat itu minta ubar Kalau itu tidak dihapus saudara-saudara itu kok kemudian tiba-tiba umat Islam yang distigma kita seolah-olah anti toleransi ini tadi yang saya sebutkan mereka ngomong seolah-olah mau melakukan perbaikan di muka bumi sejatinya mereka sedang melakukan perusahaan bukan cuma perusahaan terhadap Islam tapi juga perusahaan terhadap Indonesia bukan cuma kerusakan terhadap Indonesia, tapi juga kerusakan terhadap Islam. Nah, dalam kondisi silang sengkarut seperti ini, ini kan silang sengkarut. Kondisi silang sengkarut seperti ini, kita bisa dituduh macam-macam. Apa yang paling kita butuhkan? Umat Islam butuh apa? Saya kebetulan Ada nggak yang ditinggalkan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab dalam bentuk fisik sedikit sekali? Usman, Ali sedikit. Apa yang ditinggalkan oleh Rasul? Yang ditinggalkan oleh Rasul pada saat itu adalah masyarakat Islam yang sebenar benar masyarakat Islam yang utama. Masyarakat Islam seperti apa? kalau dalam bahasa kita itu masyarakat kan yang madani itu kan jadi masyarakat madani masyarakat madani masyarakat Islam yang secara hidupnya kan? Nah, yang ditinggalkan oleh Rasul itu adalah tugas utama kenabian Rasul apa akhlak yang tinggi masyarakat Islam yang ditinggalkan Rasul itu yang paling utama masyarakat syaratnya adalah akhlak yang tinggi. Rasul berulang kali hari ini saya bacakan setiap momentum karena singkat dan mudah dan esensi dari Islam ini apa itu? Rasul pernah ditanya oleh sahabat Madin ya Rasul Rasul agama itu apa? Rasul jawabnya singkat Adin husnul agama itu adalah akhlak yang baik orang saya, Syarat pertama supaya Islam kita ini tidak tinggal kenangan itu adalah merawat akhlak yang baik. Syarat utama Islam yang maju, masyarakat yang peradaban yang maju, masyarakatnya itu merawat akhlak yang baik. Itu syarat pertama. Syarat pertama Tapi ada yang salah kan? Ada yang salah kan? Ada. Akhlaknya tidak hadir. Bisa menciptakan kekacauan nggak? Bisa. Coba bayangkan ada sholat di sini, saya nggak pakai baju ikut jamaah di sini. Semuanya berpikir nggak? Berpikir kalau semuanya bawa pikiran, ya kan? Pasti kok ada orang yang aneh nggak pakai baju sholat di sini terus panuan lagi kan coba anda bayangkan orang itu ikut sholat di sini semuanya akan kacau semuanya pikiran itu tertuju ke dia dan jamaah itu pasti berantakan coba anda bayangkan orang yang nggak pakai baju tadi terus diangkat jadi imam apa yang terjadi kacau banget kita berislam itu nggak boleh modalnya syariat berislam harus membawa akhlak nah ini yang saya sebut penting nanti untuk mempertahankan eksistensi umat Islam di mana berada akhlak yang baik orang yang akhlak yang baik tidak mudah terprovokasi Orang akhlaknya baik itu pasti berpikir dengan cara-cara yang baik. Saya ini termasuk yang marah sekali. Waktu kemarin ya teman-teman laskar dalam waktu ketika mau demonstrasi ke Borobudur. Anak-anak kokan itu marah juga saya. Ini maksudnya orang-orang bukan orang yang berdiri berdasarkan arus yang sedang berjalan. Jadi saya tidak takut melawan seribu orang yang berbeda pandangan dengan saya. Termasuk dulu ketika apa karena vokasi terhadap Siono, Mas Kalono juga ada di situ. Kita saya dituduh teroris, pembela teroris dan jangan ada orang pemuda Muhammadiyah yang ikut demo di Candi Borobudur. Saya hubungi beberapa teman-teman. Kenapa? Ini tadi saya sebutkan akhlak yang baik itu harus adil. Selain akhlak yang baik, strateginya yang baik pun harus adil, matang. Coba anda bayangkan, anda demonstrasi di Borobudur. Borobudur tak ada kaitannya sama sekali dengan Ya, ada ekstremis pula kaitannya dengan gunung-gunung yang juga tempat ibadahnya orang Buddha ada. Coba kalau bayangkan ada yang ngapain-ngapain di Borobudur, tiba-tiba di Borobudur meledak, siapa yang tertuduh? Yang dituduh anda yang demonstrasi di Siapa yang jelek? Bukan malah anda bantu rohingya, malah anda justru menjerembabkan makin dalam pola yang baik pemimpinnya sudah ke situ panjang gitu. Hati-hati, pelan-pelan semangat saja tidak cukup, perjuangan panjang. Umat Islam ini sudah kalah strategi. Kita seringkali bermodal semangat, tapi miskin strategi. Kita seringkali bermodal idealisme tapi miskin siasat. Maka kita habis karena akhlak yang baik itu penting sekali untuk memahami begini-begini. Apalagi akhlak yang baik itu jadi modal, jadi modal supaya kita bisa merapikan syah. Makanya saya bilang teman-teman saya spesifik misalnya bicara kokam dan bagaimana kalau kalian itu tidak mau dan tidak mau dengar saya kalian lihat apa yang sudah saya lakukan sebelumnya pernah tidak saya melakukan sesuatu di luar nilai-nilai Islam itu? Pernah tidak saya tidak memperjuangkan nilai-nilai Islam itu? Tentu sebagai ketua umum, sebagai pimpinan pemuda Muhammadiyah, saya punya siasat, saya punya strategi Islam itu, apalagi di luar pertarungan politik Islam itu selalu hadir. Teman-teman, ketika Rasul memimpin memang politik Islam tidak dominan karena imam kita pada saat itu hanya Rasul ketika masuk Abu Bakar politik Islam pun tidak begitu ramai sebenarnya karena kepemimpinan yang sangat kuat dari Abu Bakar kemudian ada Umar di situ yang kemudian melakukan sebutlah kalau saya sih menggunakan istilah kalau ada bumi tunggal pada saat itu adalah bumi tunggal yang paling keren di dunia ini itu adalah bumi tunggal Abu Bakar dan Umar itu luar biasa Abu Bakar diminta jadi khalifah beliau menolak orang yang paling pantas menurut Abu menurut Umar itu adalah Abu Bakar terbukti memang Abu Bakar yang luar biasa. Politik Islam berubah kelihatan wajahnya. Intrik luar biasa ketika Usman ketika Ali di situ politik Islam berbeda. Tapi nilai-nilai yang mereka pegang dalam konteks perjuangan Islam itu tapi akhlak yang tinggi. Kedua apa yang ditinggalkan oleh peradaban Islam supaya tidak gugur atau tidak hilang. Kedua, nilai yang ditinggalkan oleh peradaban Islam itu adalah ilmu pengetahuan. Teman-teman sekalian, sahabatku dan bapak ibu sekalian, tadi saya sebutkan Rasul dan para sahabat itu tidak meninggalkan monumental fisik. Coba lihat dalam sejarah dunia Fir'aun meninggalkan apa? Fir'aun meninggalkan piramida yang luar biasa sampai hari ini Fir'aun meninggalkan Sphinx yang luar biasa jadi peninggalan sejarah sampai hari ini Raja Cina atau apa istilahnya bukan yang lain. Namun Barat pada saat itu kondisinya justru dalam kondisi kegelapan. Apa simbol-simbol kegelapan pada saat itu? Takayul hidup di situ, eh, sihir hidup di situ, semua mereka mikirin hal-hal yang sifatnya dan segala macam. Kalau anda suka nonton film Robin Hood misalnya, itu kan era-era yang film-film kolosal ya daerah ini itu daerah yang kebelakang daerah ya. sedangkan Islam kondisi tidak seperti itu pada saat itu Islam yang muncul adalah ilmu pengetahuan muncullah Ibnu Sina muncullah Al Farabi muncullah Abu Yusuf muncullah ahli-ahli ilmu yang menjadi letak dasar dari ilmu itu yang ilmu pengetahuan sekarang kita sengaja disibukkan dengan isu stigmatisasi terhadap kita untuk menghilangkan tradisi ilmu pengetahuan dan Misal semuanya ini kan yang lucu misalnya kemarin apa yang terjadi petkok namanya petkok ya yang di Las Vegas itu yang dari kemarin yang memberondong orang lagi konser

yang bersangkutan tidak terkait dengan ISIS. Kok di Indonesia itu langsung ambil kesimpulan itu terkait dengan ISIS dan ini mualaf. Ini ada yang aneh. Amerika saja bilang itu nggak ada kaitannya dengan ISIS. Tapi di sini tiba-tiba media buat kalian ada kaitannya bandit ini bandit yang dipelihara yang kemudian membaca warisan akhirnya kita stigma luar biasa kita stigma luar biasa nah ini mau yang saya katakan dibutuhkan kecerdasan dibutuhkan nalar yang sehat dibutuhkan tadi saya sebutkan syarat pertama baik cara yang kedua adalah ilmu pengetahuan Jangan-jangan idealisme kita, tauhid kita yang memenuhi kemudian dimanfaatkan untuk merusak kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak merawat hal yang baik, karena kita tidak merawat hal yang sehat. Maka syarat ketiga tadi disebutkan contoh atau modal Islam kemajuan itu tauhid yang murni. Tauhid yang memenuhi itu sendiri. Nah, kenapa saya taruh nomor tiga? Sebenarnya ini dari nomor satu. Saya sengaja bahasnya nomor tiga. Karena saya yakin yang duduk di sini itu semuanya tahu video ini. Tinggal mencari akal baik dengan alam yang sehat. Kalau tidak, teman ini judul ini apakah Islam kita itu akan hilang, bisa hilang. Maka rapatkan dari saya sab ini itu dirapatkan Jangan dirusak Yang terakhir Saya masih punya waktu ya. 15 menit lagi Nah bagian yang berikutnya adalah Supaya tidak saya bilang terakhir Bagian yang berikutnya adalah Saya dimarahi ini saya jelaskan umum kami Anak kopan sendiri mungkin yang lain Mas Daniel Kenapa sih Mas Daniel itu bela LBH Bela YLBH yang Kenapa? Itu kan saran yang komunis Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian Kalau bicara komunis, maka saya dan teman-teman Kokam pasti adalah orang yang paling duluan maju depan Kenapa? Kokam misalnya secara itu diri. modal saya adalah akhlak yang baik dan nalar yang sehat. Saya mau luruskan dulu. Teman-teman ini merasa ada yang aneh tidak dengan republik ini? Pertama, coba Kok bisa dalam satu negara, misal TNI bilang ini ada bahaya rakyat komunis yang mulai bangkit, ya kan? polisi bilang nggak ada tuh TNI, nggak ada tuh komunis, nggak mati nggak jadi TNI bisa beda. Jadi dalam satu pemerintahan, satu pemerintahan ya, bosnya siapa? Bosnya satu. Oke? Kok bisa beda? garis yang satu berpihak terhadap Islam. Oke. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi presiden kita itu tidak memimpin presiden tapi tidak memimpin. Paham maksud saya? Jadi presiden tapi tidak memimpin. Yang memimpin tak siapa. Sehingga karena ada yang memimpin, ini bisa beda, ini bisa beda saya ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah kalau ada salah satu ketua saya beda terkait sikap yang lain ada juga ada banyak dalam lama. saya pasti marah pasti saya terbitkan. itu pasti dalam satu jamaah di Muhammadiyah misalnya nggak mungkin ini beda ini beda kecuali memang nggak resmi nggak resmi itu kan bisa jadi mantan ketua Muhammadiyah beda sikapnya dengan ketua umum sahur gitu kan lokal karena itu ada Muhammadiyah itu ya tapi kalau dalam satu organisasi maksud saya masih formal sih berbeda nanti yang tidak boleh berbeda konteks di apa ya pesan publik itu di dalam perdebatan asli banyak dan itu adalah anugerah yang saya mau katakan kok bisa begitu Oke, sebutkan siapa kelompok yang kritis belakangan ini di negeri ini? yang tersisa. Kelompok Islam tahun 1912 kalau ekonomi itu diminisi return sudah masuk ke puncak turun turun Kenapa? Diminisi Nah salah satu kelompok yang kritis itu kelompok liberal yang lain. Nah salah satu kelompok liberal itu saya punya Saya prinsip saya adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar pasti bisa bekerja sama dengan siapa Dalam kasus Siono, teman-teman LBH dan YLBH dibantu Bandungan. Dalam kasus petani Karawang, novel dan segala macam Prabowo. Kalau saya lihat dengan hati-hati fenomena, jangan emosi. Kalau melihat tokoh politik itu, nggak usah berlebihan melihat secara ideologis, lihat saja secara politis. Saya berikan contoh, kalau hanya mau lihat ah, seseorang itu bicara tentang Islam berlebihan saya kepada lihat track Sepanjang sejarah hidupnya, apakah dia bekerja atau atau jangan-jangan sebaliknya ketika ada momentum ini umat Islam butuh penyatu, butuh suara, butuh pembela tiba-tiba muncul. Ini juga hati-hati. Kita jangan sampai terjepit dalam kondisi ini. Kita sudah terjebak itu dua teroris, itu teroris dan segala macam ini oleh orang ini. Saya selalu berpikir karena apa? Karena tidak punya afiliasi politik kemana-mana. Alimmu zinarawuni Emak itu harus jernih melihat situasi Apalagi jelang 2019 Ini kan lucu Misalnya kalau saya kritik Jokowi hari ini Saya dulu mau pemilu 2019 Terus saya jadi apa 2019 Kan pernyataannya begitu Jadi paling gampang untuk menyerang balik Wah ini kepentingan politik 2019 serangannya itu saja. Nah, maka sahabat sekalian, jamaah sekalian, ini momentum yang paling baik. 2018, 2019. Umat harus bersatu. Nah bersatunya umat tentu perangkatnya harus nalar. Siapa tokoh yang bisa umat angkat dan percaya lihat dan rumah tapi dalam rekodnya anda tidak menemukan itu maka siap-siap anda akan kecewa lagi berapa banyak kita sering dikecewakan dalam setiap momentum boleh. dan sayangnya manusia lebih baik sekali dan suka lupa manusia lupa baik hati dan lupa, mudah manusia ini pokoknya pelupa pemaham dan baik hati itu masuk surga semuanya to now di desa bisa hilang. Tetapi nilai Islam tidak boleh hilang dan Islam akan hidup di dimanapun. Kemudian beliau dari memberikan garis-garis pokok agar Islam tetap berada di Indonesia dan tidak hilang dari Indonesia dan pada akhlak yang baik, akhlak yang tinggi, ilmu pengetahuan dan marah yang sehat, tauhid yang murni dan pesan yang terakhir disampaikan adalah bagaimana persatuan di antara umat Islam. Baik, Sebelum kita lanjutkan kepada pembicara yang kedua, kita serahkan kembali kepada dia untuk penggalangan dana Rohingya. Silakan panitia untuk uh, mengambil alih dan sekaligus penggalangan dana Rohingya. Langsung, baik silakan panitia untuk uh, kepada Ikhwan dan akhwat dan diri berkata Rahmatullah untuk berikan donasi terbaik kita untuk membantu saudara-saudara di Rohingya. Apa yang kita lakukan adalah bagian dari kebetulan kita karena kalau lihat di Rohingya ini itu secara nalar memang jauh di atas nalar manusia dan itu terjadi di tengah-tengah kita yang mengatakan manusia-manusia barat secara kultur sama di Asia tetapi itu fakta terjadi di tanah kita karena itu saya wujud kepedulian kebersamaan ukhuwah persatuan dan salah satu bagian tubuh kita ada yang sakit maka seluruh anggota tubuh akan merasakan sakit tersebut mari kita bantu